Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas sebuah kitab yang sangat indah yang membicarakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul yang sangat kita cintai dan dia merupakan Ashraful mursalin yaitu para rasul yang paling mulia di antara seluruh para rasul wa Nabiin nabiyyin dan penutup para nabi dan kita akan membahas dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi yaitu kitab yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul yaitu tentang pasal-pasal atau bab-bab yang berbicara tentang sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kebetulan penulisnya sangat terkenal sangat masyhur yaitu Al-Imam Ibnu Kathir yang beliau adalah penulis tafsir Ibnu Kathir yang merupakan tafsir yang sangat ma'ruf dan masyhur di tanah air kita. Sebelumnya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang kitab yang indah ini, perlu kita jelaskan tentang sebuah mukaddimah menjelaskan tentang pentingnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dapati bahwasanya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, demikian juga para ulama setelah mereka benar-benar memberi perhatian yang besar terhadap sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' membawakan sebuah riwayat dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Ali bin Husain pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah al Qur'an." Kami dahulu diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajari tentang surat dari Al-Qur'an. Kita tahu pentingnya mempelajari surat dari Al-Qur'an. Ternyata mereka dahulu para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengajari Al-Qur'an kepada mereka. Ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri <clears throat> beliau berkata, "Fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad Sungguhnya dalam ilmu sejarah Nabi, ilmu sirah Nabi SAW alaihi wasallam, ada ilmu dunia <clears throat> dan ada ilmu ilmu tentang akhirat. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari <clears throat> sirah Nabi SAW alaihi wasallam. Karena tatkala kita mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau. Demikian juga kita akan melihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan jiwa, harta dan raga mereka untuk membela Islam, untuk berjuang demi Islam. Dan kita melihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka. Yang hal ini akan mengantarkan kita, ya, membuat hati kita lembut, membuat kita hati kita lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian orang tatkala dia rajin beribadah, tatkala dia rajin berpuasa, solat malam, terkadang akan timbul dalam dirinya rasa ujub, rasa bangga dengan amalan solehnya. Akan tapi tatkala dia melihat bagaimana perjuangan Nabi dan perjuangan para sahabat, maka dia akan sadar bahwasanya apa yang dia lakukan tidak ada apa-apanya. Terkadang seorang tatkala dia berkorban demi Islam, dia menyumbangkan sebagian hartanya, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, timbul dalam hatinya rasa ujub, rasa bangga dengan amalan solehnya. Tetapi jika dia melihat bagaimana sejarah Nabi SAW, alaihi wasallam, sejarah para sahabat dan sejarah salafus saleh, maka dia dia akan paham bahwasanya apa yang dia lakukan tidak ada bandingannya dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Ra'aitu al-ishtighala bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalb." Kata beliau, saya memandang bahwasanya sibuk mempelajari ilmu fikih dan sibuk mempelajari ilmu hadis tidak cukup untuk membenahi hati seseorang. Illa an yamzija bil raqaiq wa nadhar fi siyari salafis salih. Kecuali setelah selain dia mempelajari fikih dan mempelajari juga hadis-hadis Nabi, dia campurkan dengan ilmu raqaiq ya tentang masalah ya masalah hal-hal yang bisa melembutkan hati dan juga mempelajari tentang sirah salafus saleh. Di antara sirah yang sangat penting adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita dapati para sahabat mengkhususkan waktu mereka untuk mengajarkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ubaidillah bin Utbah pernah menghadiri majelis Ibnu Abbas dan dia berkata, "Walaqad kunna nahdhuru 'indahu fayuhaddithuna al-'ashiyata kullaha fil maghazi." kami pernah hadir di majelis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia dia mengkhususkan satu sore penuh sampai malam khusus mempelajari tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian para salaf tentang mengajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang sangat menakjubkan. Sejarah yang sangat yang sangat ya mengagungkan. Oleh karenanya, kalau kita bandingkan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sejarah-sejarah orang-orang yang lain, kita dapati bahwasanya sejarah Nabi penuh dengan keistimewaan. Di antaranya, bahwasanya kalau kita perhatikan kisah-kisah orang-orang terdahulu atau sejarah-sejarah orang-orang yang terkenal, yang memberi pengaruh dalam perubahan dunia, kita dapati bahwasanya sejarah mereka biasanya hanya berkaitan dengan salah satu dari jenjang kehidupan mereka. Ya. Ada jenjang dari kehidupan mereka, masa kehidupan mereka yang membuat mereka terkenal. Ada jasa mereka dalam satu sisi kehidupan mereka yang membuat mereka terkenal memberi sumbangsih besar dalam perubahan peradaban dunia. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum pelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh jenjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan pelajaran, penuh dengan kuduah, penuh dengan uswah. Dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Seluruhnya sisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kuduah dan uswah teladan yang bisa kita ikuti. Bahkan sejarah seperti ini tidak kita temukan dalam sejarah nabi-nabi terdahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat tentang sejarah hidup beliau, beliau adalah seorang ayah. Beliau juga adalah seorang ya seorang kepala negara. Kalau seorang ingin mendapati teladan yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik, maka dia akan dapati contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang suami. Kalau seorang suami ingin mengambil pelajaran bagaimana menjadi suami yang teladan, dia akan bisa dapatkan dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah kepala negara. Kalau seorang ingin pelajari bagaimana sih menjadi seorang presiden yang baik, menjadi kepemimpin yang baik, maka dia akan dapati dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang ingin mempelajari bagaimana menjadi ustadz, menjadi dai yang baik, menjadi mufti yang baik, dia akan dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang mufti. Seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswa dan teladan. Berbeda kalau kita mempelajari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Sebagai contoh misalnya kalau kita mempelajari kisah Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita ingin melihat bagaimana sih menjadi pemimpin yang terbaik, tidak akan kita dapati dari sejarah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bukan seorang raja. Kalau kita ingin mendapati bagaimana sih menjadi suami yang baik, Nabi Isa bukan seorang suami. Kalau kita ingin mendapati bagaimana sih menjadi ayah yang baik, Nabi Isa alaihissalam bukanlah seorang ayah. Beliau bukan pemimpin negara, bahkan beliau diburu oleh orang-orang Romawi dan akhirnya orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi mengaku telah menyalib Nabi Isa alaihissalam. Namun kenyataannya tidak demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin lahum." Sungguhnya mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa alaihissalam akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam bar ilaih akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Oleh karenanya sejarah yang paling sempurna adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah menjadikan sejarah beliau sejarah yang sempurna. Beliau adalah akhir al-anbiya, nabi yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu fi ummati 30 dajjalun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di." akan ada di antara umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Karena nabi adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Oleh karenanya sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sempurna. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarah yang sangat sempurna sehingga orang bisa mengambil teladan dari sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah pernah berkata dalam uh, kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal beliau berkata, "Falau lam falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya mukjizat yang lain kecuali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sebagai mukjizat. Kalau seandainya Rasulullah sallam tidak punya mukjizat yang lain, tidak perlu Isra Mi'raj, tidak perlu keluar air dari tangan beliau, tidak ada mujizat-mujizat yang lain kecuali tentang perjalanan hidup beliau, maka sungguh sudah cukup merupakan mujizat yang merupakan hujah agar orang-orang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kehidupan beliau seluruhnya penuh dengan pelajaran. Oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bersumpah dengan seorang Nabi pun. Allah Subhanahu Wa Taala hanya bersumpah dengan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kaum Nabi Lut yang mereka terjebak atau tenggelam dalam kemaksiatan yang sangat besar yaitu homoseksual dan mereka tenggelam ya buta ya dalam maksiat tersebut maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut umur Nabi sallallahu alaihi wasallam la amruka demi umur engkau Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wa hayatika demi hidupmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum la fi sakratihim ya'mahun." Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar dalam mabuk yang mereka mabuk dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya penuh dengan pelajaran. Allah tidak mungkin bersumpah dengan perkara-perkara yang sepele. Allah bersumpah dengan hal-hal yang menakjubkan. Wal asr Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan hal-hal yang menakjubkan. Di antaranya adalah Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati hal-hal yang menakjubkan, suri toladan yang muncul dari seorang yang sangat mulia, yang berakhlak yang sangat tinggi, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang sangat mulia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada mempelajari agama Islam. Karena dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa mendapati banyak perkara-perkara agama yang merupakan praktek nyata, praktek amalan. Terkadang kalau kita melihat teks tekstual hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita tidak begitu paham Nabi SAW bersabda demikian. Rasulullah SAW bersabda demikian. Bahkan terkadang Allah menurunkan ayat kita tidak paham maksudnya apa. Namun tatkala kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengetahui kenapa Rasulullah SAW mengucapkan sabda beliau dan kita mengetahui kenapa Allah menurunkan ayat ini, kita mempelajari asbabun nuzul dan juga asbabul wurudil hadis tentang sebab turunnya hadis dan sebab turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan semakin paham tentang bagaimana maksud dari ayat dan hadis-hadis tersebut. Demikian juga kita akan dapati bagaimana praktek nyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, eh, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, karena khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kenapa? Karena praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah praktek dari Al-Quran. Kalau kita ingin lihat bagaimana praktek hidup dari Al-Quran, lihatlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau az yaitu Al-Qur'an. Litubayyana lin agar engkau jelaskan bagi manusia ma nuzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjelaskan isi dari Al-Qur'an. Bagaimana penjelasan beliau di antaranya dengan kita mempelajari sejarah kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada teladan yang indah. Sekarang bagaimana cara kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari sirahnya. Ya. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama Malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban. Tidak mungkin sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan perkara yang lain. Maka perkara yang lain tersebut juga hukumnya wajib. Tatkala kita diperintahkan untuk beruswah. Untuk mengikuti meneladani Nabi SAW. Tidak mungkin kita bisa meneladani Nabi SAW dengan sempurna, kecuali dengan mempelajari sejarah Nabi SAW. Kemudian, ikhwani fillah, zani Allah wa iyyakum. Sejarah siapa yang sedang kita pelajari? Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, manusia yang paling mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini adalah Nabi yang terbaik. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin bani Adam pada hari kiamat kelak. Nabi adalah nabi terbaik, pemimpin para nabi, pemimpin seluruh umat manusia, Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Tatkala di hari kiamat kelak, tatkala manusia di padang mahsyar menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala li faslil qada untuk memulai persidangan. Tatkala itu matahari turun dengan jarak satu mil, manusia dalam keadaan kepayahan, panas terik menimpa mereka. Maka orang-orang pun berkumpul. Mereka kesulitan menghadapi sesuatu yang sangat berat. Sehingga mereka pun beramai-ramai mendatangi para nabi. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Minta agar Nabi Adam alaihissalam memberi syafaat kepada mereka agar Allah memulai persidangan. Akan tapi Nabi Adam alaihissalam ya, beriktizar, beliau minta uzur tidak bisa memberi syafaat. Beliau berkata, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada nabi yang lain. Maka berjalanlah orang manusia menuju nabi yang lain. Mereka datang kepada Nabi satu demi satu. Mereka mengatakan, "Ama taro nahnu fihi?" Tidakkah engkau lihat wahai sang Nabi tentang kesulitan yang kami hadapi? Mereka datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi syafaat kepada mereka agar Allah memulai persidangan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa-dosa yang dia pernah lakukan dan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tatkala diminta syafaat beliau menyebutkan tentang satu dosa yang beliau telah bertobat dari dosa tersebut dan telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena pernah berdosa Nabi Adam alaihissalam malu untuk memberi syafaat. Maka dia berkata, "Idhabu ila ghairi," pergi ke nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Dia mengatakan, "Saya pernah berdosa dengan tiga dosa." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam malu untuk memberi syafaat kepada manusia tatkala itu dia mengatakan idhabu ila ghairi. Dan demikianlah para nabi, semuanya meminta uzur tidak bisa memberi syafaat sampai akhirnya mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud kepada Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Bangunlah dari sujudmu. Wasal tu'ta dan mintalah engkau akan dikabulkan. Wasfa' tu syafa' dan berilah syafaat dan engkau akan diberi syafaat. Tatkala seluruh nabi seluruhnya tidak mampu dan malu untuk beri syafaat, maka nampaklah bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Tatkala itulah nampaklah bagaimana keunggulan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pula, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan langsung dengan Allah untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat lima waktu. Beliau pernah pergi ke tempat langit yang tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung menerima perintah Allah untuk menjalankan salat lima waktu dan ini tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan akan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang biasa. Nabi hanya bisa dimasukkan dalam saf para nabi. Adapun dibandingkan dengan orang-orang selain para nabi, ini adalah satu, salah satu bentuk penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, buku yang pernah ditulis oleh Michael H. Hart tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia, meskipun dia meletakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang nomor satu, akan tapi ini sebenarnya tidak layak. Tidak layak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan orang-orang yang seperti Adolf Hitler, kemudian orang-orang yang ya yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat mulia, pemimpin para ambia. Bagaimana dibandingkan digandengkan dengan orang-orang yang seperti seperti mereka? Para hadirin Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sirah Nabi yang benar-benar mausuk, benar-benar diriwayatkan dengan jalur-jalur yang sahih, dengan sanat-sanat yang sahih yang tidak diragukan. Kenapa? Karena kalau kita pelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara ya, di antara sumber-sumber yang menyebutkan tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Al-Quranul Karim. Kita dapat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti dalam surat Al Imran, menceritakan banyak ayat yang Allah turunkan tentang perang Uhud. Kita bisa lihat bagaimana Allah menurunkan ayat-ayat dalam perang Uhud. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Anfal, Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Contohnya bisa misalnya dalam surat Taubah, Allah sebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Tabuk. Demikian juga ayat-ayat yang lain banyak berkaitan dengan sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sumber tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Kutubus Sunnah seperti Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Nasa'i, Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi dan kitab-kitab yang lainnya yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dengan jalur-jalur ya perawi-perawi yang dipercaya. Sehingga tatkala kita mempelajari sirah Nabi, kita yakin bahwasanya sirah tersebut sirah yang benar. Berbeda kalau antum mempelajari sirah nabi-nabi yang lain. Sekarang kalau antum ingin pelajari sirah Nabi Isa, bagaimana perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam? Timbul banyak keraguan tentang kebenaran cerita Nabi Isa alaihissalam. Benarkah cerita Nabi Isa alaihissalam? Kita dapati kisah Nabi Isa diriwayatkan dalam kitab-kitab Injil dan kitab Injil yang terkenal ya di kalangan orang Nasrani seperti kitab Injil Mata, Lukas ya. Kemudian apa? Yohanes dan satunya lagi apa? Ya. Ada empat Injil yang terkenal. Ternyata kita dapati para orang-orang Nasrani, para ulama Nasara, mereka juga khilaf apakah empat orang ini, Matius, Lukas, ya, Yohanes. Ya. Ini adalah benar-benar murid Nabi Isa alaihissalam dari Hawariyin. Ini khilaf yang berat besar di antara mereka. Banyak di antara mereka yang menolak bahwasanya empat orang ini termasuk termasuk dari murid-murid Nabi Isa. Khilaf yang keras di antara mereka. Kemudian kalau kita lihat tentang Injil, kita tidak dapati sanat kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan kitab-kitab hadis, kita dapati sanat dari para perawi haddatsana fulan an fulan an fulan. Al Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi-perawi tersebut benar-benar diperiksa oleh para ulama tentang kisekohannya, tentang amanahnya. Kalau mereka ketahuan berbohong sekali saja, tidak dipakai meskipun berbohong dalam masalah dunia. Bahkan meskipun mereka tidak pernah berbohong, bahkan meskipun mereka rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin baca Quran, akan tapi jika hafalannya lemah, pernah lupa atau sering lupa, maka tidak dipakai oleh para ulama. Jadilah sanatnya sanat yang lemah. Tidak mudah menjadi perawi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam dengan tegas, "Man kadzaba alayya muta'ammidan maka ada minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya kaplingnya di neraka jahanam. Sehingga para ulama tidak mudah menerima hadis-hadis Nabi. Mereka seleksi mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang palsu. Sehingga tatkala sejarah Nabi sampai kepada kita dengan sanat yang sahih, kita yakin akan sejarah tersebut. Saya pernah bertemu dengan seorang yang dia masuk Islam gara-gara melihat sanat. Dia melihat hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, dia dapati ada sanat anfulan, anfulan, anfulan. Yang itu dia tidak dapati dalam Injil. Sehingga akhirnya dia pun berubah menjadi seorang yang yang muslim. Kemudian belum lagi kalau kita berbicara tentang ya kontradiksi yang terdapat dalam Injil. Sampai ada salah seorang pendeta, seorang doktor, dia ahli dalam bidang ya kenasranian ya, yang tinggal di Papua. Dia masuk Islam gara-gara apa? Dia sebutkan dia masuk Islam gara-gara dia memiliki nuskho Al-Quran yang dicetak dengan perbedaan waktu dari tahun ke tahun, dia mendapati bahwasanya Ashabul Kahfi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka masuk dalam goa 309 tahun, tidak pernah berubah. Cetakan Al-Qur'an dari dulu sampai sekarang tetap menyebutkan berapa? 309 tahun. Namun tatkala dia meriksa Injil yang dia miliki, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari dekade ke dekade, ternyata ada perubahan. Membuat dia ragu tentang otentiknya keabsahan dari Injil. Adapun Al-Quran, Allah telah jamin. Hadis-hadis Nabi juga Allah telah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kami yang akan jaga Al-Quran tersebut. Dan di antara bentuk penjagaan terhadap Al-Quran adalah Allah menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, tatkala kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari sirah yang benar yang diriwayatkan dengan sanat-sanat yang sahih yang tidak diragukan tentang kesahihannya. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ya yang kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang, bahkan dia masih lebih mencintai dirinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berdosa. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian. Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh umat manusia. Seorang harus lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anak kandungnya. Dan ini kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya tidak mungkin dinafikan iman dalam syariat kecuali karena suatu yang wajib yang ditinggalkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan beriman salah seorang dari kalian. Sampai kalian menjadikan aku lebih dicintai daripada yang lainnya. Menunjukkan mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Oleh karenanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli shayin illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Kata Rasulullah SAW, "Tidak ya Umar." hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum sempurna imanmu wahai Umar. Sampai aku yang lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Akhirnya Umar mengatakan, Al-an, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kenapa ya ikhwan? Kenapa para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mencintai Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lainnya? Para ulama menyebutkan dua sebab yang utama kenapa kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada yang lainnya. Yang pertama, seorang para ulama menjelaskan seorang bisa mencintai orang lain dikarenakan dua sebab. Sebab yang pertama karena indahnya sesuatu tersebut, ya. atau karena bagusnya sesuatu tersebut. Dan yang kedua karena jasa sesuatu tersebut kepada kita. Kecintaan seorang kepada orang lain kembali kepada dua perkara ini. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, tahadau tahabu. Hendaknya kalian saling saling menghadiahkan di antara kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Karena kalau kita memberi hadiah kepada orang lain, kita memberi jasa kepada dia. Tatkala dia menerima hadiah, menerima jasa dari kita, akan timbul kecintaan kita kepada kepada dia. Oleh karenanya pasangan suami istri yang nampak jelas bagaimana seorang istri yang berjasa kepada suaminya, berkorban bekerja dengan susahnya akan menambahkan rasa cinta kepada suaminya. Demikian juga jika nampak sang suami berusaha bekerja keras demi menafkahi keluarga, maka akan nampak kecintaan sang istri kepada suaminya. Perkara yang kedua adalah tentang bagaimana indahnya suatu tersebut. Kalau ada perkara yang indah, akan kita suka benda tersebut atau kita suka suatu tersebut karena keindahannya. Hal ini kalau kita perhatikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh luar biasa. Perkara yang pertama, kita berbicara tentang jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sesungguhnya jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sangatlah besar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jika kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan di antara kita dahulu ada yang pernah hidup dalam dosa-dosa bergelimang dalam kemaksiatan. Dan kita tahu pada saat tatkala itu kita merasakan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sesak, kehidupan yang sulit. Meskipun terkadang kita memiliki harta yang banyak. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali setelah kita mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita mengenal Islam, baru kita merasakan kebahagiaan. Ini jasa yang sangat besar yang kita dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi jika kita merasakan jasa terbesar di akhirat kelak. Seorang yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih surga di akhirat kelak. Kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi, yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kenikmatan di dunia ini sangatlah sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sedikit amalan yang kita lakukan, sunnah sedikit yang kita kerjakan, maka ganjaran yang Allah siapkan kepada kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al fajri khairun minad dunia wa ma Dua rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala yang Allah siapkan bagi orang yang salat dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita tahu bagaimana isi dunia. Isi dunia dengan emas permatanya, dengan barang-barang mewahnya, dengan keindahannya, dengan istananya, ternyata tidak ada bandingannya dengan pahala yang Allah sediakan bagi orang yang sholat dua rakaat sebelum subuh. Bagaimana lagi dengan ganjaran-ganjaran ibadah-ibadah yang lain? Oleh karenanya ikhwan, jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela berjuang, berkorban sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kampungnya, dimusuhi oleh kerabatnya, ya. dilukai oleh kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan penyair, dikatakan orang gila. Semuanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi agar cahaya Islam bisa sampai kemana-mana agar kita bisa merasakan umatnya bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Oleh karenanya tatkala kita merenungkan tentang jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada kita, maka mengharuskan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang indahnya sifat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga mengantarkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, akhlak yang luar biasa, yang sangat menakjubkan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna kala ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran kata Aisyah, sungguhnya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kalau antum lihat tentang sejarah Nabi SAW dan antum ambil sebagian bagaimana maukif Nabi SAW, sikap Nabi terhadap para sahabatnya, antum akan dapati bagaimana indahnya sifat Nabi SAW. Saya akan sebutkan beberapa contoh tentang akhlak Nabi yang sangat mulia. Di antaranya ikhwan, akhlak yang sangat menakjubkan. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW digelari Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, mereka sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, tidak mungkin berdusta. Namun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan bahwasanya dia seorang Nabi, baru mereka mengatakan Nabi pendusta, penyair, orang gila, dukun dan selainnya. Oleh karenanya ikhwan tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka sedang khilaf tentang pembangunan Ka'bah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah pernah runtuh dan mereka ingin merenovasi Ka'bah yang itu terjadi sekitar lima tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, yaitu tatkala umur Nabi sekitar 35 tahun. Maka orang-orang kafir Quraisy pun mereka ingin bangun Ka'bah. Kemudian mereka bersepakat bahwasanya Ka'bah yang kita bangun ini tidak boleh dibangun dari harta yang haram dan tidak boleh dibangun dari harta hasil perzinahan dan tidak boleh dibangun dari harta hasil riba. Oleh karenanya mereka pun mengumpulkan uang mereka orang-orang kafir Quraisy untuk membangun Ka'bah. Ternyata setelah mereka mengumpulkan uang untuk membangun Ka'bah, uang mereka kurang. Uang mereka kurang. Sehingga akhirnya mereka membangun Ka'bah hanya separuh tidak tidak sepenuhnya. Ka'bah yang kita lihat sekarang di Mekah itu tidak full. Ka'bah tersebut hanya separuh. Sebenarnya Ka'bah yang ada di di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di atas kawaid Nabi Ibrahim, di atas pondasi Nabi Ibrahim, itu sampai Hijri Ismail pun masuk dalam Ka'bah. Sebenarnya ada bangunan sampai Hijri Ismail. Oleh karenanya dibuatlah tanda Hijri Ismail karena dahulu Ka'bah sampai di situ. Oleh karenanya tatkala kita sedang tawaf, yang disunahkan bagi kita hanya menyentuh dua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Karena itulah rukun yang asli, sudut yang asli. Adapun yang di sudut yang ada di Hijri Ismail itu belum belum sempurna, bukan sudut yang asli. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu tatkala mereka bangun Ka'bah uang mereka kurang. Mereka punya uang banyak tapi uang haram, uang hasil riba, uang hasil perzinahan. Uang yang halal hanya sedikit untuk mereka mereka bisa bangun Ka'bah tersebut. Berbeda dengan sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mereka bangga tatkala mereka bangun masjid dari uang-uang yang haram. Ada yang bangun masjid dari uang hasil riba, dari praktek kerja di bank yang riba. Ada yang bangun membangun masjid misalnya dengan hasil nyanyian mereka, uang artis, uang haram. Mereka bangga sudah bangun masjid. Orang-orang kafir Quraisy dahulu malu, malu untuk membangun Ka'bah dengan uang hasil yang haram. Sehingga akhirnya Ka'bah yang mereka bangun tidak sempurna. Setelah mereka bekerja sama ramai-ramai membangun Ka'bah, tinggal Hajar Aswad yang belum mereka letakkan. Dan mereka tahu bahwasanya meletakkan hajar aswad pada tempatnya merupakan pekerjaan yang mulia. Maka akhirnya mereka khilaf di antara mereka. yang disebutkan dalam hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Mustadnya. Mereka khilaf siapa yang mengangkat Ka'bah. Sampai akhirnya kalau tidak salah disebutkan tiga hari tiga malam mereka berhenti. Sampai akhirnya mereka di antara mereka ada yang bersumpah sampai hampir-hampir terjadi pertumpahan darah di Masjid Haram gara-gara menentukan siapa yang harus meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka pun rapat dan mereka sepakat bahwasanya keputusan mereka mereka serahkan kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram dari Babu Sofa. Akhirnya mereka nunggu. Ternyata yang pertama kali masuk dari Babu Sofa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, "Atanal amin, radina bil amin." Sungguh telah datang kepada kita orang yang amanah, yang paling terpercaya dan kita ridho dengan keputusan orang yang terpercaya. Akhirnya Nabi SAW dengan kecerdasannya, Nabi SAW pun beri ide kepada mereka. Ini lima tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Nabi SAW pun beri ide hendaknya diletakkan kain besar, kemudian hajar aswad diletakkan di tengah, kemudian masing-masing kabilah mengangkat pojok dari kain tersebut, mengangkat sama-sama menuju ke tempat hajar aswad. Mereka setuju, berarti rame-rame. Akhirnya dibentangkanlah kain, diletakkan hajar aswad di tengah, maka mereka pun rame-rame mengangkat hajar aswad tersebut. Ternyata yang meletakkannya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cuma mikul dari tempat tersebut menuju dekat Hajar Aswad. Setelah tiba pada tempatnya, Nabi yang mengangkat dengan dua tangan yang mulia, kemudian meletakkan di mana? Di Hajar Aswad. Akan tapi mereka ridho dengan hal ini. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian, mereka tahu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi adalah seorang yang amin, yang amanah. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala berumur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy saat kala itu, dan beliau naik di Jabal Sofa. Kemudian beliau berkata, wahai kaumku, kalau saya kabarkan kepada kalian bahwasanya ada musuh di belakang kita, apa akuntum musaddiqiyah? Apakah kalian akan benarkan perkataanku? Maka mereka serentak mengatakan, Majarobna jarrabna alaika Wahai Muhammad, kami tidak pernah tahu engkau berdusta, engkau orang yang terpercaya. Kami akan benarkan perkataanmu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya kabarkan kepada kalian tentang adab yang pedih bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala itu mereka pun mendustakan Nabi SAW. Yang pertama kali mendustakan Nabi SAW adalah pamannya sendiri. Saudara ayahnya Abu Lahab. Dia berkata, Tabban laka ya Muhammad sa'ir al-yawm. Alihada jamaatana, Celaka engkau wahai Muhammad. Celaka engkau seluruh hari. Apakah karena hal ini kau kumpulkan kami? Maka disitulah Nabi SAW didustakan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keras, dikatakan penyair gila, dikatakan dukun. Bayangkan antum dikatakan pendusta, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Seluruh perkara atau seluruh tuduhan yang paling paling hina tatkala itu semuanya ditempelkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu, hati kecil mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amanah. Mereka tahu akan hal ini karena mereka mengenal Nabi sebelum itu, yang menunjukkan mereka ya yang menunjukkan mereka percaya bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy mereka menetapkan menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka punya emas, mereka titip kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka punya dinar dan dirham, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal di siang hari mereka mengatakan Nabi pendusta, penyair gila, sinting. Di malam hari mereka mengatakan, saya titip barang saya. Ini menunjukkan mereka mengakui amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kebencian mereka kepada Nabi membuat mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bagaimana mereka tidak benci kepada Nabi? Nabi mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Tatkala Nabi mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan, mereka berdalil dengan ini perbuatan nenek moyang kami. Inna wajatna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kata mereka kami dapati oh, nenek moyang kami demikianlah sikap mereka Ma wajadna alaiha aba'ana. Ini yang kami dapatkan. Nenek moyang kami begini sikap mereka. Dan kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya nenek moyang kalian pun dahulu dalam kesesatan. Dan ini perkara yang sangat membuat mereka marah. Antum tahu tatkala antum menegur seseorang, antum katakan ya akhi, ini perbuatan syirik. Jimat ini syirik, dilarang dalam syariat. Dia akan mengatakan nenek moyang saya, kakek saya dulu juga seperti ini. Terus antum mengatakan, ya, kamu dan nenek moyangmu, mbahmu juga keliru, sesat. Bagaimana dia tidak marah? Dia akan marah. Kalau dia dibilang sesat, dia masih masih bisa bersabar. Tapi tatkala dikatakan mbahnya juga sesat, maka dia sangat marah. Oleh karena sulit katakanlah kita ingin merubah tradisi seseorang. Orang-orang yang mempunyai tradisi yang salah, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian dia berdalil dengan nenek moyang mereka, kemudian kita tegur mereka sangat sulit. Kita datangkan dalil mereka tolak, mereka bilang ini tradisi nenek moyang kita. Demikian orang-orang musyrikin Arab tatkala ditegur oleh Nabi tentang kesyirikan mereka, mereka mengatakan ini tradisi nenek moyang kami. Dan Nabi mengatakan nenek moyang kalian pun sesat. Fi dolali mubin. Akhirnya mereka pun murka kepada Nabi, kemudian mengatakan Nabi pendusta, Nabi adalah orang sinting, orang gila, dukun. Akan tapi ternyata hati kecil mereka tidak bisa menolak tentang kejujuran Nabi SAW. Buktinya mereka meletakkan, menyimpan barang-barang yang paling mereka hargai, barang-barang mahal, mereka titipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan saya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy meskipun menghina Nabi masih menitipkan barang berharga kepada mereka. Yang lebih menakjubkan daripada itu. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul, seluruh kabilah mereka kumpulkan. Dan mereka mendatangkan anak-anak muda dari setiap kabilah mereka punya rencana busuk, yaitu seluruh anak-anak muda ini harus menyerang membunuh Nabi secara serentak, rame-rame. Jangan satu persatu. Karena kalau satu saja yang bunuh, maka kabilahnya Nabi akan menuntut, balas darahnya Nabi saw. Oleh karenanya mereka punya ide supaya kabilah Nabi tidak bisa menuntut darah Nabi saw, maka harus dibunuh secara serentak. Maka mereka pun mengumpulkan para pemuda dan mereka mengupung rumah Nabi saw. Sementara harta mereka mereka letakkan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menitip barang-barang berharga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW berhijrah Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal di kota di kota Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy tersebut selama tiga hari. Bayangkan bagaimana amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mungkin jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesempatan mereka membunuh saya, saya ambil barang mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ya. Nabi SAW tahu dia akan dibunuh. Akan tapi barang-barang berharga tersebut beliau kembalikan. Bahkan beliau tugaskan Ali bin Abi Thalib selama tiga hari untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Ini luar biasa tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin kita dapatkan dari manusia-manusia yang lain. Yang ini tentunya tatkala kita mengetahui hal ini, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lagi banyak ya kita akan sebutkan beberapa contoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala dia mengatakan "Ya Arabiyun fabala fi taifatil masjid. Datang seorang Arab Badui kemudian kencing di pojok masjid. Tahukah masjid mana yang dikencingi oleh Arab Badui tadi? Masjid apa? Masjid Nabawi yang sekarang kita sedang duduk. <laughs> Bukan Masjid Demak yang dia kencingi. Bukan Masjid Ampel, bukan Masjid Agung, bukan Masjid Istiqlal. Masjid Nabawi. Yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya seribu kali lipat. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi Masjid Nabawi, kemudian dia mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahid fisabilillah. Orang yang datang ke Masjid Nabawi belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang sangat mulia. Dikencingi oleh orang seorang Arab Badui. Fazajarahun nas. Ya. Maka orang-orang pun marah ya bagaimana? Antum bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin sedang ceramah tiba-tiba ada orang datang kencing di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat ya memalukan yang kalau kita lihat ini kurang ajar tidak hormat sama ustaz. Jangankan Nabi ustaz saja kalau ada orang di sampingnya kencing kita mungkin ya bisa pukul orang tersebut. Oleh karenanya para sahabat tatkala melihat orang Arab Badui ini kencing di pojok masjid, mereka pun serentak bangun ingin ingin menghalangi orang Arab Badui tadi. Akan tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Da'u, biarin, biarin. Biarin orang Arab Badui tadi menyelesaikan hajatnya. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang sangat mulia. Akhirnya, setelah orang Arab Badui tadi selesai kencingnya, maka Nabi SAW merintahkan untuk mengambil seember air untuk disiramkan. Disiramkan kepada sisa kencing tadi karena dahulu masjid terbuat dari pasir. Sehingga jika tidak ada eh, tegel seperti ini ya, tidak ada ubin seperti ini sehingga kalau disiramkan air maka akan habislah atau masuk ke dalam air kencing tersebut. Akhirnya Nabi SAW menegur orang Arab Badui tadi. Bahwasanya masjid ini tidak pantas untuk kotoran. Masjid ini adalah untuk mengingat Allah dan untuk, untuk apa? Zikrullah. Untuk baca Al-Quran, tilawatul Quran untuk zikrullah. Orang Arab Badui ini kagum dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi membiarkan para sahabat yang ingin mencegah orang Arab Badui tadi, disuruh berhenti dari kencingnya, berhenti tiba-tiba ini bahaya. <laughs> Bagaimana lagi uang air kemudian berhenti tiba-tiba bisa menimbulkan sakit dalam tubuhnya. Atau kalau dia dikagetkan, dia bisa balik akhirnya air kencing tersebut bisa berhamburan di masjid dan bisa menimbulkan kemudaratan yang besar. Dan bisa jadi orang Arab Badui ini kemudian jadi jengkel kepada para sahabat dan jengkel kepada Islam. Namun tatkala Nabi SAW mengatakan biarkan. Biarin dia kencing dan cuma satu titik saja datang apa air kencing tersebut menimpa bagian masjid sehingga mudah untuk dibersihkan. Setelah Nabi menasihati orang Arab Badu ini dan Nabi dan orang Arab Badu ini mendengar bagaimana sikap Nabi, bagaimana pembelaan Nabi terhadap dia, bagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk biarkan dia kencing, selesaikan, selesaikan kencingnya. Maka orang Arab Badu ini pun berkata, dia berdoa, Allahumma rahmani wa Muhammadan wala tarham ma'ana ghairana. Kata dia, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain enggak usah. Ya. Karena saking apa? Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan apa? Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja yang lain nggak usah. <laughs> Itu bayangkan bagaimana cintanya Arab Baduy ini kepada Nabi SAW. Oleh karenanya antum lihat. Kalau antum baca sejarah Nabi SAW. Bagaimana banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Dan mereka mengatakan. karena wajihun Nabi abghadal ujuh ilayya. Wajah Nabi adalah wajah yang paling aku benci. Jadi seluruh umat manusia. Yang paling saya benci Nabi SAW. Namun tatkala saya masuk Islam, maka wajah Nabi lah yang paling saya cintai. Ini diucapkan oleh seperti Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang dahulunya kafir sangat benci kepada Nabi. Tatkala masuk Islam dia sangat cinta kepada Nabi saw. Demikian juga diucapkan oleh Sumama bin Uthal. yang masuk Islam juga karena akhlak Nabi saw. akan kita sampaikan dalam tatkala kita menyampaikan sejarah Nabi saw. Lihatlah kemudian akhlak Nabi saw memberi pengaruh kepada Arab Badui ini, akhirnya dia pun mencintai Nabi saw. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan contoh yang terakhir sebelum kita membuka tanya jawab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala juga tentang kisah seorang Arab Badui. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersafar bersama atau berjalan bersama sahabatnya dan di antara mereka ada Anas bin Malik radhiyallahu taala Tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai selendang yang ujung-ujungnya agak kasar. Ya. Orang Arab Badui ini terus dengan langsung mengambil selendang Nabi dan menarik selendang tersebut dari leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memberi bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekarang posisinya sebagai raja. Bukan hanya sebagai raja, sebagai mufti. Ya. Bukan ustadz biasa, mufti. Kita tahu kita menghormati seorang bisa jadi karena dia seorang ustadz kita hormati. Apalagi seorang mufti kita hormati. Terlebih-lebih lagi dia seorang raja. Rasulullah SAW kepala negara, dan juga seorang mufti tatkala itu. Datang orang Arab Badui dengan kasarnya, kemudian menarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerasnya sehingga memberi tanda merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin memberi tanda merah kecuali dengan tarikan yang sangat keras. Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, murni bimalillahi ladhi indak." Wahai Muhammad, sudah kasar dia mengatakan dia tidak mengatakan wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, tapi dia mengatakan dengan nama Nabi, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada pada kamu. Bayangkan, dia tidak mengatakan berikan hartamu. Tapi dia sudah tentukan, dia bilang harta yang ada pada kamu cuma titipan Allah. Kalau gitu berikan sama saya. Ini perkataan yang sangat kasar, ya. Yang kalau diucapkan kepada kita, kita tahu yang harta kita. Ya. Memang semuanya dari Allah, tapi kan yang kita yang cari, kita yang ini. Sementara Nabi SAW dikatakan oleh orang Arab Badui tadi, murni bimalillahi ladhi indak. Berikan harta Allah yang ada pada kamu, berikan sama saya. Maka Rasulullah SAW pun iltafata ilaih memandang orang Arab Badui tadi fatabas sama dhahika Rasulullah SAW pun tertawa kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk memberikan harta kepada orang Arab Badui tadi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang kecuali orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia ya kawan antum saja kalau antum lagi tawaf ada yang dorong sedikit mm, antum langsung keluar siapa yang dorong saya kurang ajar disenggol sedikit saja jangankan dalam antum sekarang sholat saya tunjukkan banyak orang yang tatkala dia sholat, nampak keangkuhannya. Antum tatkala sedang sholat, diluruskan oleh orang, maju sedikit. Antum langsung terkadang timbul kesombongan antum. Emang saya salah ini berdiri? <laughs> Padahal dia sudah jelas salah suruh maju, nggak mau dia. Ada sebagian orang seperti itu. Sudah jelas safnya tidak rata, disuruh maju, nggak mau dia. Tidak mau. Dia merasa kalau dia disuruh seakan-akan, dia salah, dia nggak tahu agama ya. Padahal perkara ringan, tinggal luruskan saf, ya. Karena menjalankan sholat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang enggan untuk diperintah, enggan. Bagaimana kalau ditarik dengan cara yang kasar seperti itu? Ini orang padahal bukan siapa-siapa. Disuruh maju safnya saja enggan. Bagaimana kalau seorang bupati? Bagaimana kalau seorang gubernur? Bagaimana kalau seorang kiai terkenal? Kamu siapa nyuruh kiai maju ke depan? <laughs> Artinya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang luar biasa, ya, sangat luar biasa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menceritakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat panjang lebar. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan Insya Allah uh, eh, esok hari kita lanjutkan tentang pembacaan kitab Al-Fusul fi Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya uh, saya persilahkan baik berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkaitan dengan perkara-perkara agama yang lain baik, baik umrah maupun yang lainnya. Yang kalau saya bisa jawab akan saya jawab, kalau saya tidak bisa jawab maka saya tunda jawabannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada yang bertanya dari para hadirin dan jemaah umroh sekalian. Insyaallah nanti kalau kita sampai pada kajian-kajian berikutnya ya masih panjang lebar. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Tolong maju Pak, tolong maju biar saya dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang ngerti. Coba biar yang lain dengar sekalian. Salam. di sini Pak. Sampaikan eh, pada para jemaah ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim uh, Kami jemaah Umrah insyaAllah uh, Yang ingin saya tanyakan mungkin uh, Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi Yaitu mengenai <clears throat> Kami pernah mendengar uh, Selentingan dari orang-orang yang lain Yang sedikit uh, menggetarkan dari jiwa kami Yang tadinya kami semangat sekali ingin Keraudah, ingin berada di posisi terdepan pada saat sholat, ingin di sholat fardu. Tapi ada salah, <clears throat> beberapa orang yang sampai <clears throat> mengatakan, nggak perlu kita sampai ke raudah harus berdesak-desakan, <clears throat> cukup eh, lima eh, cukup lima waktu sholat fardu aja di masjid Nawawi itu uh, udah cukup gitu, nggak perlu sampai berebut-rebutan di raudah. Nah, mohon tanggapan Ustadz agar kami merasa lebih kuat lagi, lebih tekadnya lebih bulat lagi dan benar-benar bersemangat untuk melaksanakan umrah. Eh, pertanyaan yang sangat bagus ya tentang semangat untuk bisa sholat di saf yang pertama ataupun bisa ke raudhah ya. Ya, tentunya kita tahu bahwasanya uh, pahala yang Allah janjikan terhadap orang yang sholat di saf pertama sangatlah besar sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya mereka tidak bisa memperoleh saf pertama kecuali dengan undian lastahamu maka mereka akan mengadakan undian. Kenapa? Karena pahala yang Allah sediakan bagi orang yang sholat di saf yang pertama. Yang kemudian masalah kedua juga masalah raudhah. Kita tahu bahwasanya raudhah adalah tempat yang sangat mulia di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan raudhah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah." Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman dari taman-taman surga. Para ulama berselisih tentang makna dari taman surga ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Raudhah ini nanti diangkat oleh Allah ke surga. Ya. Raudhah ini akan diangkat ke surga dan sebagai bukti bahwasanya ada orang-orang yang pernah ke ke raudhah. Ada yang mengatakan maksud dari sabda Nabi SAW tersebut bukan raudhahnya yang diangkat ke surga, tetapi perkataan Nabi bahwasanya raudhah taman-taman surga menunjukkan barang siapa yang beribadah ke situ merupakan salah satu jalan menuju surga. Kenapa dikatakan taman surga? Agar untuk kita hampiri, agar untuk kita masuk dalam taman tersebut, agar kita bisa beribadah di situ. Oleh karenanya para ulama mengatakan tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi adalah raudhah. Ibadah yang paling mulia dikerjakan di mana? Di raudhah. Kecuali solat fardu. Kalau solat fardu sah pertama lebih utama daripada raudhah karena ada hadis yang lain. Ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya lebih utama solat di sah pertama. Oleh karenanya di zaman Umar dan zaman Utsman terjadi pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan dan ke arah belakang. Namun tatkala dilaksanakan solat fardu kita tahu bahwasanya para sahabat mereka menjadi imam. Umar dia adalah seorang raja, seorang kepala negara, khalifah, dan dia juga seorang imam. Akan tapi Umar bin Khattab tetap aja sholat di depan, meninggalkan raudhah dalam melaksanakan sholat fardu. Ini menunjukkan bahwasanya sholat fardu, sholat lima waktu lebih utama dikerjakan di saf pertama meskipun harus meninggalkan raudhah. Adapun ibadah-ibadah yang lain, sholat sunnah dan yang lainnya, maka lebih utama adalah di raudhah. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya tidak ada ibadah khusus di raudhah, tidak ada. Tidak ada doa khusus di Raudhah, tidak ada. Tidak ada solat khusus di Raudhah, tidak ada. Tidak ada bacaan khusus, zikir khusus di Raudhah, tidak ada. Rasulullah mengatakan umum, Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah adalah taman dari taman-taman surga. Oleh karenanya ibadah dilakukan ibadah apa saja, silakan. Oleh karena disebutkan dalam riwayat, disebutkan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari pernah menulis sebagian bukunya di Raudhah. Di Layalil Mukmirah. tatkala bulan purnama beliau menulis sebagian bukunya di mana? Di di Raudhah. Karena mereka tahu tentang keutamaan Raudah. Oleh karena seorang jika sudah masuk di Raudah, biasanya yang mereka lakukan adalah sholat dan berdoa. Karena itu ibadah yang paling agung. Mau, mau ngapain lagi? Mau zikir nggak sempat sholat aja deh. Nah, tidak apa-apa. Yang penting bukan waktu terlarang. Kecuali kalau dia masuk dalam melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka tidak jadi masalah. Tapi kalau waktu-waktu terlarang tidak boleh seorang melakukan. Misalnya dia ke Raudah setelah subuh langsung. Ini waktu terlarang tidak boleh sholat. Maka tatkala masuk Raudah cukup berdoa. Oleh karenanya tunggu sampai waktu matahari terbit, baru masuk raudhah, baru silakan sholat, misalnya sholat isyraq atau sholat duha di raudhah, silakan tidak jadi masalah. Kemudian setelah sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena inilah tempat yang paling mulia untuk kita laksanakan ibadah di dalam masjid masjid Nabawi. Lantas kita tidak akan menyalahkan orang-orang yang berebut-rebutan untuk pergi ke raudhah. Kenapa? Karena mereka ingin pahala, mereka ingin surga, mereka ingin hampiri taman surga. Rasulullah menyatakan raudhah taman surga. Datang orang kemudian dari jauh-jauh, kemudian malas-malas, bahkan meremehkan Raudhah, ini perkara yang keliru. Buat apa Nabi mengatakan, di antara mimbarku dan rumahku ada taman surga, kalau ternyata disepelekan? Rasulullah SAW mengucapkan demikian dalam rangka untuk memotivasi. Namun saya ingatkan ikhwan, para hadirin dan orang-orang umroh sekalian, ya kita terkala masuk Raudhah, tentunya kita dengan adab, kita tunggu antrian, Jangan kemudian kita desak-desak orang, kita injak-injak orang, ini tidak boleh beribadah di raudhah hukumnya sunnah, sementara menyakiti orang hukumnya apa? Haram. Dan ini sama persis seperti masalah mencium hajar aswad. Sebagian orang karena ingin mencium hajar aswad, dia pun mukul kepala orang, dia tendang kepala orang, apanya dia dorong dorong orang, akhirnya dia bisa masuk ke hajar aswad. Setelah itu dia cium hajar aswad. Setelah dia cium hajar aswad, kemudian dia pamer-pamerkan, saya sudah mencium hajar aswad. Dia pamerkan di Nusantara di tanah air. Pertama, dia sudah berbuat keharaman menyakiti orang lain. Yang kedua, dia riak sombong, memamerkan ibadah dia. Terus apa yang dia dapatkan dari hal itu? Bahkan sebagian orang bayar, ya, karena di sana ada mafia orang-orang Indonesia. Mafianya bukan orang Afrika, ya, orang apa? <laughs> Orang Indonesia. Mau bayar berapa Pak? Masukin kajar aswad. Jangan, ini haram hukumnya. Pertama itu jual beli di masjid, haram hukumnya. Ini adalah apa jual beli di masjid, ada akad. Dan Allah Rasulullah melarang akad dalam masjid. Yang kedua, akad dalam rangka untuk menyakiti orang. Ada orang yang sudah ngantri, dua jam dia ngantri, kemudian tiba-tiba antum masuk kasihan orang ini. Kalau mau mau cium ajar aswad, yang ngantri. Kalau tidak juga tidak mengapa. Rasulullah sudah mencontohkan dengan mencium ajar aswad. Rasulullah mencontohkan dengan megang hajar aswad. Rasulullah SAW mencontohkan dengan memberi isyarat kepada hajar aswad. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Demikian juga masalah raudhah. Ya. Jangan sampai gara-gara kita semangat untuk raudhah, akhirnya kita melangkahi orang, kita menginjak orang. Kemudian ikhwan, kalau sudah masuk raudhah, jangan juga satu jam dalam raudhah. <laughs> Banyak orang yang ngantri kasihan, antum dipindahin nggak mau, diputar muter kanan, muter kiri, akhirnya apa? Kasihan. Mana Mana praktek dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Masih banyak orang ngantri, wah teriak-teriak sementara kita satu jam di, kita putar sini putar sini. Kalau antum ingin tidur di Raudhah, gampang. Dan ini bisa dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Pingin duduk duduk di Raudhah dengan tenangnya tidak ada orang yang musik, antum datang pas waktu umroh lagi ditutup atau waktu haji lagi ditutup dan belum dibuka musim umroh. Visa umroh belum dikeluarkan. <laughs> Yaitu ada sekitar-sekitar dua mingguan antara haji dan umroh itu kosong Masjid Nabawi. Antum datang ke Masjid Nabawi jam 9 pagi, tidak ada orang duduk sendirian itu berzikir, sholat, terserah. Satu jam juga tidak ada yang tegur. Tapi kalau sekarang seperti ini, maka kalau kita sudah masuk Allah, silahkan berdoa, sholat, kemudian segera keluar. Sisakan waktu untuk saudara-saudara kita. Tatkala kita niatkan kita segera beranjak dari raudhah dalam rangka untuk memberi waktu kepada saudara-saudara kita, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah tahu, kalau seandainya raudhah ini kosong kita akan berjam-jam di situ. Namun tidak memungkinkan kondisinya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bab salat. Kalau sholat di sini, imam itu di sebelah mana? Imamnya duduknya di sebelah mana? Kemudian yang kedua, kalau di depan masjid sini kan ada halaman di depan sana. Ada orang yang sholat di sebelah sana itu menghadapnya kemana? Ya, siap, sana. Terus yang ketiga, kenapa Bismillah saya nggak dengar? Makasih. Ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, imamnya sebelah mana? <laughs> imamnya sebelah sana ya Pak. Kalau untuk Bapak ke depan, dia ada nomor pintu nomor satu, pintu Babu Salam. Masuk, sebelum sampai ke kuburan Nabi Alaihi Wasallam sebelumnya ada mihrab kecil itulah tempat imam. Ya, oleh karena sesekali berusaha untuk sholat di saf pertama. Ya, sholat di saf pertama memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Sebagian teman-teman kita tahu sejak ba'da asar dia sudah di situ. Supaya harus bisa mendapatkan salat saf saf pertama. Dan terkadang ada sebagian orang yang tidak adil dalam saf pertama, dia sewa orang duduk di situ. <laughs> Saya lihat sendiri. Nanti eh, bosnya datang sudah menjelang maghrib, Orangnya pergi dia bosnya tinggal duduk. <laughs> Ini dia punya anak buah yang untuk meng, apa memboking sah pertama. Nanti makanya lihat <laughs> ada orang subhanallah kita kadang menunggu sah pertama. Nanti ada orang keluar dia sudah nggak balik lagi ke masjid. Kita perisi di belakang dia. Kalau dia keluar kita akan masuk. Begitu kita mau masuk, tahu-tahu ada orang lemparkan sorbannya dari jauh. Kata dia tempat saya. Jadi sorbannya di luar sampai daripada badannya. <laughs> Ini adalah praktek-praktek yang salah dalam mendapatkan sah pertama. Tapi kalau kita ngantri sabar, kita akan dapat sah pertama insya Allah. Ya dan berusaha tidak usah kita pamer ke orang lain tapi kita ingin tunjukkan kepada Allah ya Allah saya pernah sholat di saat pertama di masjid Nabawi ini ibadah yang agung tidak mengapa kita mengorbankan waktu dan mengorbankan kesabaran duduk di sana entah jam berapa antum duduk berusaha untuk bisa sholat di saf pertama di masjid Nabawi jadi imamnya di daerah sana yang kedua kalau orang-orang sholat ke depan di para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adapun pertanyaan yang kedua tentang orang-orang yang Solat di bagian depan, mereka menghadap kemana? Mereka tetap menghadap kiblat ya. Mereka tetap menghadap kiblat karena kiblat di di Madinah adalah ke arah selatan, bukan ke arah barat seperti kita di Indonesia. Oleh karenanya terkadang kita dapati sebagian jemaah haji yang ngeyel. Tatkala ibu-ibu mereka solat di hotel, diberitahu bu, solatnya menghadap sana selatan. Kata dia enggak, kita menghadap barat. <laughs> menghadap barat kalau Indonesia. Kalau di sini menghadap apa? selatan. Oleh karenanya diberi, diberitahu kepada jemaah haji ya, bahwasanya di Madinah menghadap Ka'bahnya adalah menghadap ke arah selatan. Yang ketiga mengenai membaca bismillah ya. Sungguhnya <clears throat> kalau antum ingin e, membaca di antaranya tentang khilaf tentang masalah membaca bismillah, silakan baca tafsir Ibnu Katsir ya di awal-awal Ibnu Katsir tentang masalah pembahasan bismillah atau dibaca atau tidak. Yang jadi masalah bukan dibaca atau tidak, yang jadi masalah dikeraskan atau ti tidak. Mereka juga baca, mereka juga baca. Cuma para ulama khilaf, mana yang lebih afdol, dikeraskan atau tidak. Inilah khilaf di antara para para ulama. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi sekedar karena dalil yang mereka dapatkan. Ada sebagian dalil menyebutkan Sebagian saat mengatakan saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman. Saya tidak mendengar mereka membaca Bismillah. Ada dalil yang lain menunjukkan seakan-akan Rasulullah SAW kalau baca dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sehingga dipahami bahwasanya Bismillah dibaca dengan dikeraskan. Ini masalah khilafiyah. Tetapi tuduhan orang menyatakan bahwasanya imam-imam di sini tidak baca Bismillah itu keliru. Mereka baca hanya saja dikeraskan atau tidak itu masalah khilafiyah. Oleh karena sebagian para imam terkadang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seringnya mereka tidak mengeraskan meskipun mereka baca Bismillah. Ini perkara yang uh, ringan, tidak perlu kita uh, perdebatkan dan tidak perlu aneh ya. Oleh karenanya, semisalnya juga seperti masalah kunut subuh. Mungkin orang-orang mengatakan di sini kok tidak ada kunut subuh di Mekah dan Madinah tidak ada kunut subuh. Kita katakan masalah kunut subuh subuh juga masalah khilaf di antara para ulama. Ya. Seperti Al Imam Syafi'i memandang bahwasanya kunut subuh hukumnya sunnah, sementara imam-imam yang lain mengatakan tidak sunnah. Ada kunut tetapi namanya kunut nazilah. Kunut yang dilakukan atau dikerjakan tatkala terjadi musibah besar menimpa kaum muslimin. Seperti kemarin tatkala terjadi banyak musibah di pembantaian kaum muslimin di Suria, maka di sini para imam banyak kunut tiap hari, bukan cuma subuh saja. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh seluruhnya apa? Kunut mendoakan mereka agar mereka di ini dipraktekkan di masjid di kota di Saudi, Saudi Arabia secara umum mendoakan kaum muslimin yang dibantai di uh, di Syria. Ya. Ini seperti namanya kunut nazilah. Ini kalau ini disepakati sunnahnya. Yang jadi masalah kunut subuh secara terus menerus ini khilaf di antara para ulama. Yang berpendapat akan sunnahnya silakan dipraktekkan. Tetapi yang tidak menganggap sunnahnya maka jangan dicela. Ini adalah masalah khilafiyah. Ya. Oleh karenanya terkadang yang saya eh, terkadang aneh saya dengar di tanah air kita, sebagian orang berlebih-lebihan tentang masalah kunut subuh. Al-Imam Syafi'i tatkala mengatakan rahimahullah tatkala mengatakan kunut subuh itu disyariatkan, maksud beliau hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ada orang sholat subuh tidak kunut subuh, sholatnya tetap aja sah dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Namun sebagian orang Indonesia berlebihan sampai menganggap kunut subuh itu wajib. Bahkan kalau ada yang tidak kunut, sholatnya diulang. Ini dari mana ajaran seperti ini? Ini tidak benar. Ya. Kalau mau kunut silakan. Dan saya pun yang berpendapat, saya berpendapat kunut subuh tidak sunnah. Saya pun kalau sholat di belakang orang yang kunut subuh, saya ikut kunut bersama dia. Karena ini saya sebagai makmum posisinya. Dan itu fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad memandang kunut subuh tidak sunnah. Tapi dia berfatwa kalau ada orang sholat di belakang imam yang kunut maka ikut kunut. Demikian juga Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah rahimahullah menganggap kunut subuh tidak sunnah. Tetapi dia berfatwa, kalau ada orang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, silakan kunut. Karena dia posisinya sebagai apa? Sebagai makmum. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Uh, eh, mau diterangkan tentang tahalul dalam umroh karena yang saya baca itu ada dua antara tahlik dan taksir, tapi kenyataannya yang banyak terjadi itu sebagian hanya memotong bagian rambutnya saja. Sungguhnya cara bertaluk ada dua model. Yang pertama cukur gundul seperti yang bertanya, <laughs> dan yang kedua cukur pendek ya. Dua-duanya mulia, tetapi yang lebih afdol adalah cukur gundul. Allah menyebutkan orang-orang yang gundul lebih dahulu daripada orang-orang cukur pendek. La tadkhulunnal masjidal harama Allah muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kata Allah, insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan masuk di Masjidil Haram dengan penuh keamanan dalam kondisi menggundul rambut kalian dan juga motong pendek. Allah mendahulukan penyebutan orang-orang yang gundul daripada orang yang cukur cukur pendek. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak. Para sahabat yang cukur pendek mengatakan, "Ya Rasulullah, muqassirin." Terus yang orang yang cukur pendek kenapa tidak didoakan ya Rasulullah? Rasulullah mengulangi doanya lagi. Rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Yang cukur pendek, pendek protes lagi ya Rasulullah. Terus yang cukur pendek gimana? Rasulullah berdoa lagi. Rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Yang para sahabat cukur pendek mengatakan, ya wal mukasirin yang cukur pendek bagaimana? Kata Rasulullah SAW, wal mukasirin Demikian juga semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur pendek. Dari sini kita tahu, orang yang gundul didoakan tiga kali oleh Rasulullah SAW. Yang cukur pendek hanya didoakan berapa? Sekali. Makanya jangan sampai cukur pendek mentertawakan yang gundul. Harusnya sebaliknya, yang gundul mentertawakan yang cukur pendek. Karena yang gundul lebih dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh Nabi tiga kali. Namun saya ingatkan, jangan tatkala kita bertahalul kita hanya mengambil tiga helai rambut. Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah seperti ini. Kalaupun kita mengambil rambut, maka ambil dari segala sisi. Ambil sedikit sini, sedikit sini, sedikit sini. Dari banyak sisi. Adapun hanya mengambil tiga helai saja, sebagian ulama mengatakan ini bukan tahalul. Tidak sah seperti ini. Meskipun ada yang mengatakan itu sah. Saya sendiri lebih cenderung kepada pendapat tidak sah. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijamah pernah uh, hijamah di kepala beliau tatkala beliau sedang ihram. Namun tidak diriwayatkan beliau bayar fidyah. Menunjukkan tatkala cuma diambil rambut sedikit, itu tidak bertahalul. Wallah alam bisawab, intinya kita berhati-hati. Kita sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Apa salahnya kita botak sekali-sekali? Ya, ya. Yang masalahnya di Indonesia, rambut itu hukumnya, rambut itu sangat berharga, mahal di Indonesia. Makanya sebagian Indonesia, orang sebagian syekh ketawa. Mereka melihat di sebagian pondok, kalau ada orang nakal, dibotakin. Kata dia apa masalahnya dibotakin? Kenapa? <laughs> Karena malu. Di sini botaknya gak jadi masalah. Indonesia kalau dibotakin malu sekali. <laughs> Di sini botakin dia tidak jerai. ya. Botak gak jadi masalah. Indonesia kalau dibotakin jadi masalah bagi mereka. Oleh karenanya, karena mumpung kita masih di Madinah, di Mekah, sesekali botak tidak jadi masalah. Botak karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang mencibir, biarkan orang tertawa, yang penting kita di dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah mengenai pembahasan tentang sirah Nabi kita lanjutkan pada esok hari, demikian juga pada hari Senin dan pada hari Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang fikih bulughul maram yaitu tentang hadis-hadis hukum dan seperti biasa hari Kamis dan Jumat kita akan bahas tentang kitab tauhid. Demikian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.